Masuk jilid kedua sekarang terlihat pada halaman tiga atau halaman satu dulu. Nah. Saya lagi guru hanya memberikan contoh. Nah. Jadi judul-judulnya masing-masing. Ba a na jamian. Ba a na jamian. Ba a Na ba ta Kalau sudah bisa mulai disuruh membaca bawahnya. Baik, sama-sama bawahnya mulai. Masya Allah. Ayo. Mm طيب استمر ايوه تمام واصل م استمر ايوه م استمر تمام نعم استمر م ايوه م ما شاء الله ما شاء الله تمام ايوه استمر ما شاء الله ايوه تمام ايوه طيب ايوه kalau bisa terjemahkan, terjemahkan. Sambil mengajar, sambil belajar bahasa Arab. Terjemahkan nah, dengan tiga huruf, tiga huruf. Alhamdulillah. Nah, sambil belajar membaca sekaligus belajar bahasa Arab. Kalau bisa nanti berapa mufradat yang sudah bisa nanti. Kalau ini sudah hafal semuanya, ya enggak. Lengkap yang artinya berapa kosakata yang dimiliki sudah. Nah, luar biasa. Nah. Sistem secara umum terus berlaku. Nah. Sistem pengajaran jadi tua Membacanya tetap terputus-putus walaupun tulisan telah bersambung kecuali kalau yang mampu membaca secara sambung maka tidak mengapa membaca demikian. Akan tetapi biasanya murid cenderung tidak bisa membedakan bacaan panjang dan pendek. Nah, kalau disambung biasanya cenderung untuk tidak bisa membedakan. Nah, karena akan berpikir. Nah, halaman 8 sekarang halaman 8 terlihat nah, dikenalkan beberapa penulisan mim baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Nah, semuanya sama itu dalam bacanya. Nah, ini ma ma ma ma jamian. Ma, ma, ma, ma. Kata, kenapa kita pilih mama? Nah, karena biasa anak-anak mengucapkan mama. Tapi kalau orang desa biasa mengucapkannya mbok. <laughs> nah, maka kita pilih yang sudah menyebar ini mama. Ya. Nah. Baik. Mana'a. a wa ma a wa ma Jangan sampai za, zahir. wa wa wa a ma a wa ma Baik, bawahnya mulai. wa ma Ayo. Istamir. Masya Allah. Mm -mm. Tamam. Istamir. Mm -mm. Tamam. Ayo. Mm -mm. Istamir. Istamir. Wasil. Ayo. Mm ايوه طيب mm ايوه استمر ايوه mm ايوه تمام ايوه استمر ايوه mm تمام استمر تمام Mm-mm. Ewa. Ewa. Mm-mm. Masya Allah, Masya Allah Pinter sekali Masuk berikutnya Para halaman 12 halaman 12 sudah dikenalkan bacaan mat dan panjang upayakan murid bisa membaca dua harokat nah diupayakan bisa baca dua harokat kadang-kadang murid lebih dari dua harokat yang penting bisa membedakan dulu yang jelas diupayakan untuk bisa baca dua harokat nah ba ba demikian ba, ba. Nah, kita beri demikian lebih mudah karena ada baba, ada mama, ada baba. Nah. Ba ba jamian. Ba ba. Taib, bawahnya mulai. Ba ba ba. Taib. Ba ba ba. Ayo. Da ba ba Mm -mm. Ko ko Ayo. Sa sa sa. Masyaallah. Da da ba Mm -mm. Ba, ba, na. Ulang ulang bana bana jamian bana bana sampai taman kawak-kawak juga keliru ya enggak <laughs> baik nah teruskan mulai ayo amam baik tamam Taib. Ayo. Istamir. ايوه طيب استمر ايوه امم ايوه طيب طيب jadi satu satu kalimat-kalimat itu disambung nah. rohama jadala rohama dengan masya Allah jadala ewa ya, teruskan bawahnya mulai tamam. Ewa. Hmm. Ewa. Taib. Stamir. Ewa. Masya Allah. Taib. Tamam. Ewa. Ewa. Hmm. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Jawa bilang Yogani Sinten. Nah. Yogani Mudin. <laughs> Masya Allah. Selesai sudah? Nah. Pada Lemudud. Halaman 15 ini kalau bisa dibaca dengan bersama-sama juga bagus. Nah, atau halaman apa? Halaman 13. Halaman 14 juga demikian. Kalau bisa dibaca bersama-sama karena kita pakai sistem saraf di sini. Nah. Kemudian pada halaman 16 kita kenalkan dengan tanda kecil di situ. Nah, mat tanda kecil sebagai tanda panjang. Sebagaimana maliki kemudian ada maliki. Nah, jadi kalau Al-Jumhur justru Maliki. Nah, kemudian Maliki sama-sama tulisannya di situ. Maliki, Maliki tulisannya. Tapi ada perbedaan, di situ ada tulisan alif kecil. Nah. Sedangkan sebagian musaf ditulis dengan mim alif sehingga tidak masuk dalam qiraah asyarah. Kalau ditulis nah maliki akan masuk situ. Bisa dibaca maliki karena ada tandanya alif kecil. Saya juga dengan maliki Nah, termasuk juga bacaan Malikin Nas. Malikin Nas dibaca dengan pendek. Itu dalil dari yang membaca dengan Maliki, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Baik. Masuk berikutnya pada halaman 20. Halaman 20 mulai dikenalkan kasrah. Meskipun demikian membacanya tetap terputus-putus dan secara langsung. Nah, Biasanya di judul-judul ini murid senang. Nah, tanya sama-sama ma ma mi, kan? Ma, ma, mi. Kalau kita bikin misalnya a i u babi ibu nggak berpikir. Tapi kalau sini berpikir biasanya. Berpikir, lebih berpikir. Nah, ma ma mi, dengan Ma, ma mi. Baik, bawahnya sama-sama mulai ma ma mi. Baik. Ta ta iya, Aksi. Mm -mm. Baik. Zakati. Masya Allah. Nanani. Istamir. Idiga. Ewa. Dajiga. Mm -mm. Itifa. Baik. Rosyada. Mm -mm. Rosyida. Ewa. Hamada. Mm -mm. Hamila. Ewa. Hasaba. Istamir. Hasiba. Mm -mm. Amala. Ewa. Istamir. Kalama. Ewa. Mm-mm. طيب استمر ما شاء الله م-م. ايوه تمام م-م. طيب م-م. ايوه استمر طيب م-م. استمر ما شاء الله ايوه م-م. تمام ايوه ما شاء الله ما شاء الله nah. masuk berikutnya pada halaman 21 halaman 21 Taib sasi sasi demikian sasi sasi nah, sasi nah. Taib bawahnya sama-sama mulai Taib Taib. Ewa. Ewa. Tulang. Diulang, diulang panjang pendeknya. Alama, diulang. tulang. Hmm. Ewa. Ewa. Mm -mm. Mm -mm. Ewa. Mm -mm. Masya Allah. Ya wah. Taib. Ya wah. Masya Allah. Taib. Mm. Tamam. Ya Upayakan apa? Awid as-sawab wa in kana Usahakan terus baca dengan benar walaupun dengan pelan. Yang benar. Nah. Tapi pada halaman sudah, sudah sama ini semuanya dan waktunya sangat mepet. Dan untuk jilid 45 perlu pembahasan. Nah. Jadi kita bikin ringkas begitu. Sudah sudah mafhum insyaallah. Difahami. Jadi dua sudah bisa difahami insyaallah. Eh. Eh. eh. eh. Eh. Yang jelas diupayakan. Kalau memang tidak mampu, insya Allah lama kelamaan bisa. Lama kelamaan itu bisa. Jadi sama dengan orang yang kedel tadi. Tetap diajari lama kelamaan, insya Allah bisa. Nah, terus bertahan. Tapi selalu ditegur nanti, diupayakan ditegur. Salah kesalahan yang fatal diupayakan ditegur. Karena kalau sampai seperti makna ada tambahan hamzah ini kesalahan yang fatal. Nah, kesalahan yang fatal karena ada tambahan huruf di situ. Ada tambahan huruf. Eh, eh. Tidak ada satupun dari nah kura yang masyur ini yang terkenal membaca dengan da alhamdu ajelas nah, makhraj nam addal min taraf lisan ma ah, taraf lisan ma ma usul al-thanaya al-ulya dengan Nah, pangkal dua buah hingga atas. Kalau kita baca dengan da berarti taraf lisan malithah. Nah, malithah berbeda sudah. Kalau antum amati dari para qurra, orang muslim ataupun orang-orang Saudi tidak ada. Tapi kalau orang Indonesia yang banyak sekali. Yang sekali yang mereka alhamdu amma ba'du. Nah, karena biasa mengucapkan duduk. Nah, nah, duduk atau dari nah, dada sehingga tidak bisa mengucapkan da. Taib. Anda melihat sekarang perbedaan nah antara Husari dan Hudayfi Anda melihat ini nanti akan berbeda sekali. Tapi yang jelas tidak takalluf. Pengucapannya tetap ada hamusnya ta tidak boleh tadidu. Nah, tidak boleh takalluf. Nah, wa antum nah, misalnya. Jadi tidak boleh takalluf. Melihat padahal Al-Husari termasuk pimpinan tertinggi di kalangan Qurra seluruh dunia waktu itu. Nah, masuk juga nah eh siapa Misawi, Misawi nah. Bukan misari, misawi, masuk juga yang tinggi, tapi lebih tinggi dari Husari tadi. Antum amati dengan baik. Nah, kalau mencari itu dari kira Husari. Walaupun anaknya adalah penyanyi. Ya, anaknya jadi penyanyi terkenal yang jelas betapa banyak enam orang tua yang baik anaknya durhaka. Nuh salatu wassalam bagaimana anaknya durhaka ya enggak? Nah, anaknya durhaka. Jadi banyak orang tua yang jadi kore anaknya justru jadi penyanyi. Karena kalau seorang kore itu pasti bisa nyanyi. Ya, orang kalau sudah bisa melakukan tentang Al-Quran itu itu pasti bisa nyanyi dengan mudahnya tapi belum tentu penyanyi bisa nah baca lagu-lagu Al-Qur'an Karim nah. atau nanti aja kita lanjutkan dulu darsnya ya, supaya tidak nah, terputus nanti banyak pertanyaan tidak selesai nanti di sudah selesai daras kita nah ada pertanyaan Insya Allah semoga. Tapi masuk pada jilid ketiga Sistem secara umum tetap berlaku. Halaman pertama dikenalkan kasrah, setelahnya ya di matlin situ. Nah, nah, bukan matlin apa? Jadi mat tabi'i. Tabi'i baik setelahnya sukun atau tidak. Yang di Al-Qur'an sendiri tidak tertulis dengan sukun. Nah, di Al-Qur'an tidak ada sukunnya. Ya, untuk latihan tidak jadi masalah. Nah, yang pertama ada sukunnya, yang kedua tidak ada sukun lagi. Taib hina demikian hina hina, hina. tuba tuba tuba tuba Taib bawahnya harus sama mulai hina Allah hina hmm. Masya Allah hmm. Hasbukum Hasbukum Taib Cukup Hasbukum Tapi masuk halaman kelima Pengenalan tanwin Nah jadi sebelumnya tidak ada tanwin sama sekali. Masuk sekarang ada tanwin. Ta ta tan, demikian. Ta, ta, tan. Sekali lagi ta Batatan. Batatan. Bawahnya mulai. Tayyib. Ayo. Masya Allah. Wasil. Istamir. Mm -mm. saya lagi. Alama, kan? Alama. Tayyib. Alama. Mm -mm. Toib. Ewa. Ewa. Toib. Mm. Ewa. Tulang. Eh, wahudan, Demian. Wahudan. Ewa. Mm. Taib. Nuran. Mm. Istamir mm -mm. Ewa Masya Allah Masya Allah Wasil Ewa mm -mm. استمر طيب استمر ما شاء الله Ayo, طيب. Jadi sekali lagi masih dibaca lengkap. Tidak boleh kita baca dengan Nah, dolala. Nah, untuk pengenalan yang pertama ini harus dibaca lengkap dulu sampai ada tanda al-waqaf, sampai ada tanda waqaf baru nanti kita kenalkan. Nah, masalah halaman tujuh kasrah. Jadi sebelumnya eh, kasrah tanwin tidak ada. Nah, bi bi bin, demikian. Bi, bi, bin. Karena ada bibi. Nah, jadi usahakan bi bi bin. Kalau kita bikin B B bin susah. Kalau bertemu dengan B H ya enggak? Ada BH dibaca BH. Alhamdulillah anak kecil belum paham. Alhamdulillah. Kalau bertemu dengan H muskilah, soal Muskilah ya enggak? Kalau biasa menjadikan B, kalau ada H nanti muskilah. Nah. Sama-sama B B bin, dengan Di bawahnya mulai. B. Hmm. hmm. hmm. hmm. Wasil. Masya Allah. Hati-hati, hati-hati. Diulang sekali lagi. Jangan sampai nasihan. Karena salahnya istilah nasihan, demikian. Nasihan. Taib. Nasihan. Istamir. Masya Allah. Masya Allah. Mm -mm. Taib. Tamam. Taib. Taib. Mm -mm. Ewa. Tamam. Masya Allah. Tamam. Ewa. Ah. Diulang. Dasar ya inaban. Bahasa Arabnya nanti bagaimana? Hati-hati. Saya lagi harus I tidak boleh B atau atau E nah, ya harus kasrah betul Domas juga demikian tidak boleh bo bo bon nah, jadi bos nanti jadi bukan bu tapi bo nah Taib, bu bu bun demikian jangan kita bun nah, nah kita bun demikian kita jadi u jadi pakai betul-betul u, tidak boleh o. Nah. Bu, bu, bun. Demikian? Bu, bu, bun. Taib. Bawahnya mulai bu, bu, bun. Tamam. Bu, bu, bun. Bu, bu, bun. Istamir. Bu, bu, bun. Masya Allah. Bu, bu, bun. Tamam. Bu, bu, bun. Ayo. Mm -mm. Masya Allah. Mm -mm. Ayo. Istamir. تمام ما شاء الله ايوه طيب م-م. ما شاء الله طيب م-م. ايوه م-م. ايوه ما شاء الله طيب ايوه تمام طيب تمام ايوه طيب م-م. ايوه تمام ايوه ايوه ما شاء الله تمام م-م. تمام ما شاء الله م-م. طيب ايوه Masya Allah, Masya Allah. Halaman 11 sekarang kita kenalkan madlin. Nah, kita terangkan dengan madlin. Bana baina, ya. Bana baina. Bana baina. Bana baina. Madlin kurang dari dua harakat. Nah, madlin kurang dari dua harakat. Tidak boleh kita baca dengan baina. Jadi harus kurang dari dua harakat. Bana baina, ya. Kan? Bana baina. Baik, bawahnya mulai Bana baina. Masya Allah Ewa Baik Tamam Tamam Ewa Baik Baik Samir Ewa Tamam طيب م-م. ايوه استمر م-م. ايوه ايوه استمر م-م. ما شاء الله م-م. تمام ايوه طيب ما شاء الله طيب ايوه ايوه طيب طيب ايوه ايوه Mm-mm. Jadi baca lengkap, baca lengkap kaidan. Diulang sekali lagi. Taib. Mm-mm. Masya Allah. Mm. Masya Allah, Masya Allah.